hadis Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min sab'ina marrah Dalam hadis Rasulullah bersabda Inni la astaghfirullah Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah memohon ampun kepada Allah wa atubu ilaih dan bertobat kepada Allah fil yaum dalam satu hari akthar min sab'ina marrah lebih banyak daripada 70 kali. Dalam riwayatin innil astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah setiap harinya 100 kali. Hadis ini menandakan bahwa taubat istighfar itu adalah penting. Dan taubat itu adalah awalu gadamin lil wusuli ilallah pertama langkah pertama untuk sampai kepada Allah dan tobat ini ha, ah, dilakukan oleh siapapun ha, ah, dilakukan oleh dilakukan oleh siapapun istighfar ini diperlukan oleh siapapun, bahkan oleh nabi para nabi Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Muhammad, "Idza jaa nasrullah al-fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja bihamdi rabbika wastaghfirhu." Diperintahkan untuk istighfar, padahal sudah dinyatakan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu sudah dinyatakan diampuni dosanya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Udah diampuni dosa dari Allah, tapi Allah masih memerintahkan istighfar. Allah masih memerintahkan kepada Nabi untuk beristighfar. Ha? dalam ayat yang lain wastaghfir li dambika walil mu'minin kata Allah. Wastaghfir li dambika walil mu'minin. Ha, nah, istighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah itu adalah diperlukan oleh semuanya bukan karena ada kesalahan kemudian istighfar tidak walaupun tidak bersalah hmm, hendaknya manusia tadi itu banyak beristighfar kepada Allah lihat kita diajarkan setiap habis sholat kita habis sholat tadi istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih astagfirullahaladzim wa habis sholat masih istighfar Nah, ini eh, penting untuk memperbanyak istighfar. Kedua, para ambia Nabi Muhammad itu beristighfar itu bukan karena dosa yang ia lakukan, tapi karena kesempurnaan yang semakin eh, terjadi pada diri Rasulullah. Orang itu kalau sudah semakin sempurna Melihat amal yang sebelumnya itu sebagai kesalahan padahal tidak salah contoh kita sholat sholat nih pakai celana pakai kaos tidak pakai kopiah bagus sholat tapi setelah dia belajar dia sholatnya rapi pakai sarung pakai takwo pakai kopiah dia melihat dulu saya sholat kok model begitu ya. Astagfirullahaladzim. Diistighfari sholatnya. Sholatnya diistighfari. Bukan karena sholatnya salah. Tapi sholat yang berikutnya lebih sempurna daripada sholat yang sebelum sebelumnya. Begitu juga kalau misalnya dia semakin mengerti. Oh pakai siwak itu keutamaannya begitu besar ya. Pakai gamis itu lebih afdol ya. Dia sholat pakai gamis, pakai siwak kemudian melihat ya Allah kenapa anak pakai siwak padahal dua rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada tujuh rakaat tanpa, bersiwak berapa tahun ini aku sholat tanpa siwak Astaghfirullahaladzim. astagfirullahaladzim di sholatnya bukan karena salah sholatnya tapi karena dia melangkah kepada yang lebih sempur sempurna akhirnya dia sholat berjamaah Padahal sebelumnya sholat sendiri Dia berpikir ya Allah 27 derajat begitu besar perbedaannya kok anak masih sholat sendiri dulu ya Gak sholat berjamaah dari dulu astagfirullahaladzim Diistifari lagi terus demikian nah, Nabi SAW beristighfar kepada Allah bukan karena dosa atau kesalahan yang ia lakukan tapi peningkatan kesempurnaan yang ada pada diri Rasulullah semakin banyak semakin tinggi sehingga melihat yang sebelumnya ah, sebagai kesalahan dan diistighfari oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. sebagian ulama mengartikan walal akhiratu khairul laka minal ula itu ada menyatakan al akhirah akhirat surga khairul laka minal ula ai ad lebih baik bagi kamu ya Muhammad daripada dunia tapi sebagian lagi menyatakan walal akhiratu as-sa'al akhirah saat yang akhir yang berikutnya khairun laka lebih baik bagi kamu Muhammad minal ula daripada as-sa'al ula sa'ah yang pertama. Artinya satu jam berikutnya bagi Nabi derajatnya lebih sempurna daripada yang berikut yang sebelumnya. Terus begitu. Setiap detik Rasulullah itu naik kesempurnaan naik pangkatnya, naik derajatnya sehingga melihat yang sebelumnya sebagai kekurangan dan kesalahan dan beliau ber, mengistighfari astaghfirullah astaghfirullah astagfirullah di jadi mimbab hasanatul abrar sayyatul mugarrabin taib Sab'in marrah 70 kali itu bukan berarti persis 70 kali enggak lebih tapi sab'in marra ini menunjukkan dilala alal kathroh, banyak. Kamu itu tak telepon 70 kali nggak diangkat-angkat. Ah mungkin bisa lebih. Ini bukan berarti 70 kali itu al-adad al-mahsur tetapi dilalah alal kathroh. Nah, bukan berarti menunjukkan jumlah yang terbatas tapi itu adalah jumlah yang sangat banyak yang tidak terbatas. Banyak sekali dalam bahasa Arab yang demikian. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda man lazimal istighfar Siapa orang yang melazimi untuk beristighfar ja'alallahu lahu min kulli dhigin makhraja maka Allah menjadikan baginya min kulli dhigin dalam setiap kesempitannya makhrajan jalan keluar wa min kulli hammin faraja dan daripada setiap hamnya setiap kesumpekannya Farajan eh, lapang warazagahu dan Allah memberikan rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib dari sekiranya ia tidak menyangka. Orang kalau memperbanyak istighfar, bukan satu kali istighfar, istighfar terus. Dikasih tiga hal minimal. Pertama, setiap dia mendapatkan kesulitan nggak lama akan ketemu solusi atau jalan keluarnya. Nggak lama-lama. Nah kalau nggak ada kesulitan sama sekali nggak ada di dunia ini pasti ada itu. Pahit-pahitnya itu ada, pedas-pedasnya itu ada. Tapi kalau orang yang sering istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dia sering istighfar, maka cepat akan ketemu jalan keluarnya. Cepat teratasi. Nah, itu orang-orang dulu itu tidak berlarut-larut permasalahannya karena dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, setiap kesedihannya, kesumpekannya ada Allah akan berikan kelapangan dadanya. Gede hati terus orang yang banyak istighfar itu. Jadi kalaupun dia punya masalah, dia tadi itu tidak sampai menjadi orang stres, orang yang sok. kalau orang sekarang dari itu stres, iya Orang kalau memperbanyak istighfar kurang stresnya, nggak perlu obat. Yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan berikan lapang dadanya kamu. Rizkinya tanpa susah payah digampangkan oleh Allah datangnya dengan tanpa disangka-sangka. Rizki itu kalau kau jadi pegawai misalnya, itu rizkinya karena pekerjaan kamu. Kalau kau jadi petani, rizkinya karena pekerjaan kamu. Kalau ikanmu jadi pegawai, rizkinya karena pekerjaan kamu. Tapi ada rizki nomplok kata orang Jawa. Lah ya, kok moro-moro ketemu sama orang cari tanah 100 hektar, kemudian saya ketemu orang yang mau menjual tanah 100 hektar, kok langsung saya dapat hasil 400 juta. Kaget saya. Itu namanya rizki yang datang tanpa disangka-sangka. Gede biasa itu. Nah, itu lebih gede daripada rizki yang rutin itu. Yang jadi bayaran 750 satu, satu bulan itu. Nah, karena itu, nah, kalau kepingin rizkinya dari itu nomplok, kata orang Jawa, yang tidak disangka-sangka, maka yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Wong istighfar istighfar tanpa biaya kok. Enggak pakai bayar, enggak ada tenaga. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Ya bna Adam, wahai turunan Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Sesungguhnya engkau Tidaklah memohon kepada aku dan berharap kepada aku. Wafartu laka maka Maka aku Allah mengampuni bagimu maka naminka apa yang ada darimu daripada kesalahan. Wala ubali dan aku tidak peduli segede apapun kesalahannya, sebanyak apapun kesalahannya. Semenjak kamu itu berharap kepada aku, kata Allah, dan memohon kepada aku, tak ampuni dosamu. Aku nggak peduli segede apa sebanyak apa ya yabna adam wahai turunan adam lau buka anak anana sama seandainya sampai dosa-dosa kamu anana sama sampai ada di langit kata bahasa Jawa nyundul langit karena begitu banyaknya tumpuk-tumpukan dosa sampai itu ada pada langit sampai kepada langit Sumastaghfartani kemudian setelah itu kamu memohon ampunan kepada aku, ghafartulak maka aku Allah jamin mengampuni bagimu. Allah Akbar. Kalau seandainya kamu itu numpuk dosa sampai ke langit, saking seringnya, maka jangan khawatir. Asal kamu memohon ampun kepada aku, aku jamin aku ampuni dosanya kamu. Yabna Adam, wahai anak Adam, turunan Adam. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Seandainya ataitani kamu datang kepada aku dengan membawa seisi bumi, qurabil ard. Khataya, kesalahan-kesalahan. Kalau ibarat bumi ini jadi keranjang. Bumi ini jadi kresek. Bumi ini jadi wadah. Kemudian diisi dengan butiran-butiran jagung kira-kira berapa ton itu berapa biji jagung itu kalau seandainya seisi bumi ini semuanya dosanya kamu kamu datang kepada aku membawa dosa segitu banyak kita laqitani kemudian kamu menemui aku la tusyrika bi syai'an la tusyriku bi syai'an kamu tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun menemui aku dengan iman la ataituka maka aku Allah akan mendatang kepada kamu bigurabiha dengan seisi bumi maghfiratan ampunan bawa dosa seisi bumi asal kamu menjadi tetap orang beriman sampai akhir hayat kamu maka Allah akan membalas dengan seisi bumi ampunan juga artinya betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang penting jangan syirik kepada Allah Innallaha la yaghfiru wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu enggak menerima. Hah? Tidak mengampuni dosa mensyirikan dia dengan sesuatu. Tapi selain itu Allah mengampuni liman yasha bagi orang yang Allah kehendaki. Bagi yang di, tidak dikehendaki diampuni, ya disiksa di neraka dulu. Ah, ada dua hal di sini. Jangan berani-berani dosa. Karena itu ada dibagi dua, ada yang diampuni, ada yang tidak diampu, diampuni. Kedua, belum tentu kamu itu mati dalam keadaan iman. Jangan main-main dosa, karena perbuatan dosa itu akan menghantarkan kepada kekufuran. Al-ma'asi baridul kufur. Orang itu kalau selalu melakukan yang mubah, entar lagi dia akan melakukan yang makruh. Selalu melakukan yang makruh, entar lagi dia akan melakukan yang haram. Selalu melakukan yang haram, entar lagi dia akan kufur kepada Allah. Nah, karena itu jangan dibuat main-main. Nah, di sini eh, kita ini ditantang oleh Allah. Asal kamu kembali, asal kamu mohon ampun, asal kamu jadi orang baik, jangan khawatir. Semuanya yang sudah kamu lakukan diampuni oleh Allah. Dalam ayat Al-Quran juga pernah Allah menawarkan itu. Kulia ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang udah melampaui batas, udah keterlaluan dah, enggak ada aturannya. La taqnatu min rahmatillah. Allah menyatakan jangan kamu putus asa ya dari rahmat Allah. Tetap kamu berharap sama Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a.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 ميادين التوكل والرضا واشكر على ما ساء من حال وسار واكتد بتاج الأسفياء علام الهدى زين الوجود محمد خير البشار واقتد بتاج الأسفياء علم الهدى زين الوجود محمد خير البشر اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت وذكر ذاكرون اللهم صل أفضل صلاتنا على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفر لي عن ذكرك اللهم صل أفضل صلاتنا على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه آلنا وقراباتنا معالي القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلا أذقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر وأقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأذينا رسل المنون الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وأحبابه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بعسان إلى يوم الدين ثم إلى رسول الله الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله وعلبي بن عبد علي بن علي خلق سام والأستاذ العظم البقير المقدم محمد بن علي بن سالاتنا أبي علبي معلوي الغيور مع أخواني وابن علي محمد مولى الدبيلة والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأسوله وفيبر سكران وابن علي وشهاب الدين بن ملاء عبد الله العدرس الأكبر وابنه بكر عمير محضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبر إمام فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم أخي عقب بن سلمة بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله باسك بن الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن بن عمر البر أحمد بن عمر الهندوان محمد بن زين سميد عمر بن سميد أحمد عمر بن سيد حسن بن صالح عبد الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن يحيى ثم لارو الحبيب علي بن عبد الله سقف مرطى الصافي عمر بن سقف سقف علي بن حسن عطاس أبو بكر بن عبد الله العطاس قد بالمالي علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم كافة الأولياء الصالحين بقى حلة ارواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها ثم حجة الإسلام بحميد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم لارو الحبيب جعفر بن سقف سيد المسقف وأسود مفريما وأولياء الاوكان أجمعين اينما كانوا حلت ارواحهم من مشارق الأرض مغربها ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ومشى البخور الكرام مشى القهوة بالنية وشير بشير بالنية وشير التوحيد ووالدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم برحمة فرهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويسهل مصائب أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا وبلغ مطالبنا وأن يؤتي كل منا سولا مامولا على مرض الله ورسوله وفقنا وإياكم للخير فعنا وعنكم كل شر وسن وضير وأجل لنا وأجل الوالدة العافية ويمن علينا وعليكم الصحة الكاملة التامة الظاهرة الباطنة الحسية والمعنوية واجعلنا وإياكم طوال العمر في طاعة الله وفقنا وإياكم مرضاته واجعلنا وإياكم أهل عبادته وطاعته وعلى هذه النية كن يا صالحة ومن السلف لهم الآباء ومن هو الصالح من الجلس نويناه وقصر قصدنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك تواب رحيم وارحمنا يا ارحم الراحمين وخلينا خير غافرين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين